sunnah dan mencegah kita dari kebid'ahan dan penyimpangan apalagi di zaman-zaman sekarang ini banyak orang yang mengaku-ngaku bermanhaj salaf mengklaim diri mereka salaf tetapi alangkah jauhnya mereka dari salaf alangkah jauhnya tingkah laku perbuatan mereka dari manhaj salaf itu sendiri. Kita bisa ambil contoh hal yang aneh di mana semua orang tahu itu sebuah kesalahan penyimpangan terhadap syariat. Namun anehnya mereka ini terjatuhkan padanya yang mengaku salafi bahkan mereka sebagai para doktor-doktor lulusan-lulusan universitas universitas tertentu malah justru mereka ini jatuh pada perihal tersebut yaitu apa terbukanya antara mereka dengan kaum hawa dengan kaum wanita terbukanya mereka dengan para wanita yang seperti ini wahai kaum muslimin, ma'lum bid darurah telah diketahui dengan pasti bahwasanya agama kita membatasi laki dengan perempuan ya sampai pandangan pun dibatasi bahkan sampai diperintahkan untuk menundukkan pandangan dan dalam Al-Quran disebutkan para wanita. Walaupun mereka bercadar sekalipun tetap diwajibkan ayyahdudna min absarihinna. Hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Hal yang diketahui dengan pasti oleh kaum muslimin dalam syariat kita ternyata mereka bermudah-mudahan dalam hal ini mereka membuat taklim memang ahwatnya di balik cadar eh, di balik cadar di balik hijab tetapi gambarnya Pak ustad nampak di majelisnya para ahwat itu pakai menggunakan teknologi kamera tertentu jadi sorot gambarnya lewat wireless atau yang lainnya atau lewat teknologi apa nampak di kaca e, layar di kalangan ahwat ini ahwatnya supaya nonton pak ustadznya padahal ini diharamkan dalam syariat perintah para wanita harus menundukkan padangan mereka ini malah kondeleng ganteng temen ustadzku ya waduh Duhai seandainya saya jadi istrinya, saya jatuh cinta kepada dia. Waduh. Dan ini terjadi oleh kaum muslimin. Yang seperti ini ngaku pengikut salaf. Hal yang jelas wadih jiddan. Jelas sekali haramnya hal itu. Kok nggak bisa dipraktekkan? Apalagi hal-hal yang prinsip-prinsip yang berat-berat seperti harus berhadapan dengan kaum muslimin yang notabene mereka mengusung bid'ah. Wah ini berat pak. Ini lebih susah untuk mereka tegakkan. Lawong dia dengan tolabahnya, dia tahu ilmu, tolabahnya juga tahu ilmu, masih seperti itu. Bahkan mereka membuat sebuah universitas khusus ahwat yang menggunakan kaca apa? Kalau dari pihak guru nggak melihat pihak ahwatnya, tapi ahwatnya bisa melihat pihak usetnya Pakai apa? Kaca kaca UV apa? Ada tersendiri itu istilahnya. Ya. Banyak terjadi sekarang ini. Orang yang dari dalam dia bisa melihat luar, luar nggak bisa melihat dalam. Kalau riben itu kan karena faktor cahaya. Kalau ini ndak, memang ada khusus dilapisi sesuatu yang akhirnya dari sini ngelihat sana, yang sana melihat sini. Jadi murid-muridnya mereka para santri wanita yang dewasa-dewasa ini, mahasiswi-mahasiswi, ya, bebas melihat ustadznya bicara apa, duduk gimana, bajunya warna apa, jenggotnya kayak apa nih para wanita disilahkan untuk menonton yang seperti ini melanggar syariat yang seperti ini mudahnya mereka tidak bisa menegakkannya di majlis salimnya mereka di ruangannya mereka tidak bisa apalagi kalau di majlis umum alasannya ini kan umum umum umum terus nanti kalau umum dihijabi dengan hijab yang syariah pada lari laung padune kowe sing wisuwe be umum baiklah ini sudah berapa lama kamu ngajar di sini Pak Ustad sudah lama tapi kenapa tidak dihijab alasannya umum umum terus lawang kalau di lingkungan mereka saja seperti itu Tada ikhwan rahimani warab jami'an. Padahal mereka ini orang-orang yang memiliki titel, titel doktoroh, dakatir jamaknya, atau di bawahnya dan di bawahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Berhubungan dengan telepon atau dengan hal WA atau dengan menggunakan Facebook atau yang lain ini bebas antar mereka linknya sudah jelas ini dan ini hal yang tidak di di apa namanya bukan sebagai hal eh, tidak disembunyikan hal yang memang betul mereka open terbuka mereka mengatasnamakan ini foto ulama bolehnya kamera bolehnya foto ya ya akhi para masyaih kita walaupun ada yang membolehkan seperti itu tetapi prakteknya tidak bermudah-mudahan selfie bareng usiat lagi ngumpul bersiap ya hmm, jejer di kamera ya naudzubillahi min zalik aneh ini di negeri kita terjadi dan bahkan dekat dengan kita. Dan bahkan mereka mengaku-ngaku sebagai salafiyin. Ya. Hmm, seperti ini fitnah bagi kita kaum muslimin. Siapa yang merasa aman dari fitnah wanita? Apakah ada? Nabi kita sendiri yang memberitahukan ma taraktu ba'di fitnatan adar 'ala rijali minan nisa tidak ada satupun gangguan yang lebih bermadarat ujian yang lebih berat bagi kaum pria sepeninggalku melebihi godaan dari wanita ini dia wa ikhwan hati-hati wanita itu menggoda ya di antara mereka bahkan ustadznya diajak selfie sama santriwatinya ya sama ahwat-ahwat mereka yang talim sama mereka dikrumuni sama perempuan selfie bareng dengan tongsi tahu tongsi ini, oh, Ustaz tret la haula wala quwata musibah kayak gitu kok ngaku salafi yang gampang seperti itu dia tidak bisa menghindari Makanya kaum muslimin hati-hati. Dakwah seperti itu dakwah yang sesat mau dikemanakan umat. Ya. Kalau mereka mengatakan kita mengikuti Al-Qur'an, kita mengikuti sunnah, hal yang seperti ini saja mereka tidak tegakkan. Ini. Bagaimana mereka menegakkan yang lebih lagi yang lainnya? Hah? Maka wahai muslimin, marilah kita berhati-hati dari yang seperti itu kita telah masuk pada nomor ke 711 Setelah selesai apa belum kita bacanya ini kemarin? Kita masuk ke yang berikutnya 712 bagi yang punya kitab. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala in kana min madhhabin ila madhhabin li amri dini. مثل أن يتبين له رجحان قال على قول فرجع إلى القول الذي يرى أنه أقرب إلى الله ورسوله فهو مثاب على ذلك بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله حكم الله ورسوله في أمر alla ya'dila wa la yattabi'a ahadan fi mukhalafati hukmillahi wa rasulih fa inna allaha farrada ta'ata rasulih sallallahu alaihi wa sallam ala kulli ahadin fi kulli halin berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah adapun seseorang jikalau dia berpindah dari madhab yang satu ke madhab yang lainnya li amri dini dikarenakan urusan agama berpindah dari madhab ini ke madhab ini madhab ini ke madhab ini ya kenapa urusan agama ini mithlu yang contohnya contoh Contoh ini akan lebih jelas apa yang dimaukan beliau tadi. Contoh seorang yang di depan dia ada dua pendapat kemudian jelaslah dengan ilmu salah satunya adalah yang rojih. ya kita memangnya ada khilaf Syekh Fulan mengatakan begini. Syekh Fulan mengatakan begitu. Dua ulama ini berbeda pendapat. Dulu saya mengikuti Syekh ini. Sebut saja umumnya Syekh Albani. Saya ikut Syekh Albani. Tetapi dengan talabul ilmi berjalannya waktu kita dapati dalil yang kuat pendapatnya Syekh Bimbaz. Kemudian kita berpindah dari tadinya mengikuti pendapatnya Syekh Albani, kemudian kita mengikuti pendapatnya Syekh Bimbaz. dikarenakan apa? Ilmu yang kita dapati, hujjah yang kuat ada pada Syekh Bimbaz. Maka kita pindah kepada Syekh Bimbaz. Berpindahnya seorang dari pendapat A kepada pendapat B, madhab A ke madhab B, dengan sebab ilmu, dengan sebab ilmu, maka hal ini kata beliau, fawa musabun ala dhalik, maka dia mendapatkan pahala dengan sebab itu. Ya, Faraja ila ilal qaul alladhi يرى aqrab ila Allah wa rasulih. Dia rujuk kepada pendapat yang lebih dekat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka orang ini diberi pahala dengan sebab perbuatannya itu. Ya. Bal wajib bahkan hal ini hukumnya wajib Hukumnya apa? Wajib ala kulli ahad atas setiap orang idza tabayyana lahu hukmullahi wa rasulih fi amrin apabila sudah jelas bagi dia hukum Allah dan rasulnya dalam sebuah perkara harus dia ikuti itu dan dia tinggalkan madhab dia selama ini yang dia ikuti. Nah, ala yadila wa yatabi ahadan fi mukhalafati hukmillah wa tidak boleh seorang berpaling dari ketetapan Allah dan Rasulnya malahan dia mengikuti seseorang yang menyelisih Allah dan Rasulnya hal itu tidak boleh karena Allah mewajibkan ketaatan kepada Rasul kepada semua umat manusia dan dalam semua keadaan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Antum perhatikan di sini, ikhwan. Kalau permasalahan mazhab yang dikenal dengan imam empat madahibul arba'ah Abu Hanifah madhabnya Hanafiyah Al-Imam Malik ibn Anas madhabnya Malikiyah Al-Syafi'i madhabnya Syafi'iyah Ahmad bin Hanbal madhabnya Hanbaliyah ini tidak ada satupun dalil harus kita mengikuti satu madhabnya tidak ada dalil ada satu buku membahas seperti itu. Hal lil muslim mustalzimun bimadhabi muayyan apakah seorang muslim harus berpegang teguh dengan madhab tertentu jawabannya tidak tidak ada dalil yang ada adalah kewajiban mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nah, perhatiin ke sini antum. Seorang di dalam sebuah pembahasan mengikuti madhab Syafi'i. Ada kaul Syafi'i. Dia ikuti. Karena dia membaca dalil-dalilnya Imam Syafi'i. Dan dia mantap ikuti madhab Syafi'iyah. Suatu hari bertambahnya ilmu mendapatkan keterangan secara ilmiah ternyata pendapat Imam Ahmad ibn Hambal lebih dekat dengan Al-Quran wa Sunnah lebih akrab ilallahi wa rasulih maka dalam hal seperti ini anda berpindah dari madhab syafi'i kepada madhab Imam Ahmad bin Hanbal karena ilmiah maka Anda mendapatkan pahala. Mendapatkan apa? Pahala. Bahkan hukumnya wajib. Engkau melihat Imam Syafi'i, imam besar, ahlu sunnah. Tanpa kita mencelanya. Tetapi kita diperintahkan mengikuti sebuah pendapat yang lebih dekat dengan al-haq. Maka ditinggalkan ini dan mengikuti pendapat imam yang lain yang lebih dekat dengan Allah dan lebih dekat dengan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini bisa difahami hadirin? Adapun kalau lebih dari itu misalnya apa? Berpindah dari bid'ah menuju sunnah. Ini hal yang wajib. Antum seorang di antara kita umpamanya dulu melakukan ini dan itu. Falamma tabayyan, falamma tabayyan tatkala jelas urusannya bahwa apa yang dilakukan sekarang ini ini tidak ada das, tidak ada dalil. Ini murni bid'ah ini. Maka antum pindah kepada sunnah hadza muthab. Antum mendapatkan pahala dengan sebab itu. Bahkan hukumnya wajib meninggalkan yang bid'ah menuju yang sunnah, meninggalkan yang dolal menuju yang hak. Hukumnya wajib. Anda mendapatkan pahala dengan itu. Ya? Bisa dipahami hadirin? Melihat ya, melihat sosok seorang ustadz yang dia malah justru memiliki apa? open dengan para wanita membuat daurah yang ber, bertopik I love you pernah melihat itu papan-papannya mereka I ya terus love-nya ini dikasih apa gambar apa itu waru ya terus you ini apa muatannya? Kalau engkau akan membahas aku cinta Rasul, tidak ada syariahnya seperti itu. Gambar love seperti itu adalah laki dengan perempuan. Dan itu yang masyhur. Itu sudah menjadi ikonnya mereka ahlul maksiat. I love you syahwat ini. Mau dibawa kemana saja maknanya orang membaca dengan ada label warunya tinggal ditusuk dengan panah. I love you. Wanita melihat yang seperti ini kepencut. Ngerti kepencut? Hah? Kesengsem. Judulnya sangat menarik. Ada apa denganmu? Wahai orang yang aku salafi, para dokter-dokter kok seperti itu? Apa Anda tidak tahu bahwa itu adalah jahiliyah? mendidik umat untuk membuka kemesraan laki dengan perempuan. La haula wala quwata illa billah. Anda tinggalkan majlis seperti itu karena ada kemungkarannya. Cari majlis salim yang tidak mengajak kabar syahwat. Anda mudhab alaih. Anda akan mendapatkan pahala. Hah? ikhwan. lucu-lucu kisah di antara mereka. Lucu yang dimaksudkan bukan lucu anekdot, membuat ketawa. Ketika ada asilah tanya jawab melalui kertas. Banyak sekali disortir sama panitia. Yang isinya adalah kalimat Ustadz I love you. Ustadz saya ingin jadi istrimu walaupun yang kedua. Ustaz saya jatuh cinta. Isinya seperti itu. Ya karena apa? Ahwatnya terfitnah dengan penampilan sang ustadznya. Lawong lanang sapa bae wonge pak. Wah, akeh wong wadon seneng maku. Itu fitnah sendiri sudah. Tinggal japri, ngerti japri? Apa japri? Jaringan pribadi, begitu ya? Tinggal japri saja. Sudah. Anda punya istri selir sekian banyak tanpa diketahui. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak seorang raja yang selirnya pating teletek. La haula la quwata illa billah. Ini musibah malapetaka menimpa mereka dan itu nyata. Anda tinggalkan yang seperti itu karena memang kemungkaran daripada mereka ikhwan. Belum bicara masalah masalah manhajiyah. Masalah gambar. Mereka tidak bisa membersihkan rumah mereka dari itu. Bahkan mereka menayangkan diri sendiri di mobil, di tempat tidur dengan sendiri kemudian dia upload sendiri. Saya lagi ngomong, saya gambar sendiri kemudian saya upload sendiri. La haula wala quwata illa billah. Bermudah-mudahan dengan seperti itu. Ya seperti ini aja nggak sukses. Apalagi dalam menghadapi manusia-manusia yang harus dilawan. Yang itu menimbulkan gejolak. Na'udzubillahi min dalik. Maka hadirin kaum muslimin. Rahimani wa jami'an. Nasihat Syekhul Islam Ibn Taimiyah Hendaknya kita mencari yang lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya. Lebih mendekatkan diri kepada takwa daripada hal-hal yang menjauhkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jauhkan itu. Anda berpindah dari madhab ke madhab, selama itu ilmiah, Anda dapat pahala. Bisa dipahami hadirin? Ya. Yang berikutnya, waqala aidan Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau mengatakan juga sebagai nasihat bagi kita la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi bal yajib qabul dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqq haqqan Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah Bukan satu hal yang aib Bukan satu hal yang apa? Yang aib Seorang yang menyandarkan dirinya kepada Madhabus salaf dengan mengatakan saya ini adalah salafi. laib ini bukan satu yang hal yang aib. Saya seorang pengikut Nabi dan para sahabat. Ini bukan aib. Karena apa? Kadang orang itu menganggap itu aib. Aib Anda mengaku-ngaku mengikuti salaf. Apa itu salaf? Golongan apa itu? Alul bid'ah mereka berbangga dengan menisbatkan saya ini adalah jamaah tablik. Oh, bangga sekali, Mas. Ya. Dengan ciri khas minyak wanginya mereka sehingga jamaah tablik itu bisa dirasa dari aromanya dari aromanya terasa jamaah tabliknya ya dicium wah ini jamaah tablik datang ini <laughs> Tapi mereka bangga kaum muslimin. Saya tablighi. Oh bangga. Kemana-mana modalnya terjemahan. Bangga. Fadilul A'mal. Ya. Gak mampu bahasa Arab belas. Kalau ada Arabnya dia bacanya plating pletak pletok nggak jelas ini. Tapi bangganya luar biasa. Lah kenapa kok anda malah minder mengatakan saya salafi? dan bahkan memiliki pola pikir sebuah hal yang aib mengatakan salafi kenapa la aib bukan sebuah aib bukan sebuah celak bagi orang yang menampakkan dirinya pengikut as-salaf wantasabilai kemudian dia bersandar para salaf wa'taza ilai dan dia meninggikan yakni dia mengkaitkan dengan salaf saya taklimnya di majlis salafi. Oh bangga itu. Saya melihara lihya karena saya salafi. Wah luar biasa. Tapi ingat harus anda buktikan kesalafiannya. Ya. Salafi itu bukan hanya pengakuan belaka. Salafi itu adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pengakuan belaka. Allah yang akan memberikan pahala. Kamu ngaku salafi padahal kamu lebih bid'ah, ya tidak diberi pahala. Kamu ngaku salafi, kamu tidak betul-betul di atasnya, ya kamu dapat sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Ini dia. Yang lagi dibahas di sini adalah seorang menyandarkan dirinya, saya seorang salafi. Ini bukan aib. Bukan tercela. Bal bahkan hukumnya wajib qabulu dzalika minhu bil ittifaq. Bahkan hukumnya wajib untuk diterima hal tersebut dengan kesepakatan. yakni ulama sepakat seorang mengatakan saya salafi kemudian dia menyandarkan saya ini adalah pengikut salafi dan dia mengkaitkan bahwa saya beragama sesuai dengan salafi itu hal yang hukumnya wajib Hadirin kaum muslimin rahimani wal jami'an. Mengapa demikian? Jawabannya Syekh Islam Taimiyah adalah fa inna madhab salaf la yakunu illa haqqan karena tidaklah manhaj salaf itu kecuali pasti benar. Ini nasihat dari beliau untuk kita semuanya. Jangan pernah kita menganggap batil atau salah ketika seorang mengatakan dirinya adalah seorang salafi. Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam kitab beliau Mahiyah Salafiyah terdapat pembahasan khusus apa hukumnya seorang mengatakan saya salafi? Apa hukumnya? Dibawakan oleh beliau diantaranya ucapan ini. Ucapannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan beberapa ucapan-ucapan ulama yang lain yang kesimpulannya beliau mengatakan yajibu hukumnya wajib seorang mengatakan dirinya salafi dan menyandarkan agamanya kepada salaf hukumnya wajib kenapa demikian karena al-haq kebenaran itu ada pada as-salaf sebagaimana seorang yang mengatakan saya ini muslim wajib atau tidak wajib maka seorang yang mengatakan saya mengikuti rasul dan para sahabat apa itu rasul dan para sahabat Islam al-islamu huwa sunnah ini dia. Islam itu adalah sunnah Nabi. Ajaran Nabi. Yang diajarkan di hadapan para sahabat-sahabatnya. Sehingga ketika seorang mengatakan saya beragama tanpa bid'ah. Bahkan saya harus mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini perkara yang wajib anda ucapkan. Sebagaimana anda mengatakan saya ini muslim. mutta'bi al Rasul. Muslim yang mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang mengaku sebagai muslimin tetapi dia akidahnya masih musyrikin banyak banyak pula orang yang mengaku muslimin tetapi dalam beribadah mereka menggunakan bid'ah bid'ah banyak ahlul bid'ah banyak maka wajib bagi kita saya muslim tetapi saya mengikuti Al-Quran Sunnah dengan pemahaman para sahabat saya muslim dengan pemahaman para sahabat saya beragama ini hal yang apa? yang wajib Bagaimana kalau seandainya ada pertanyaan yang mengatakan bagi saya menisbatkan kepada selain Islam itu akan menimbulkan perpecahan sehingga lebih baik ngaku muslim saja tidak usah ada embel-embelnya muslim ini muslim itu Ya. Ngaku muslim salafi juga nanti akan ada perpecahan dengan yang lainnya. Ngaku muslim ikhwan muslimin jamaah tablik ya nanti akan ada perpecahannya. Mending ngaku muslim saja. Tidak usah macam-macam. Anda muslim ya saudara saya. Semua muslimin saudara saya. Selama muslim. Bagaimana cara menyikapinya, Bang? Hmm? Paham permasalahannya? Ya. Bagaimana cara menyikapinya hal-hal yang sebenarnya di atas? Jawabannya adalah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an Rasul telah menaskan bahwasanya umatnya beliau kaum muslimin itu akan terpecah dan Nabi menasihatkan kita untuk kita berislam sesuai dengan jalannya beliau dan para sahabat. Dan saya sebagai muslim yang mengikuti petunjuk Nabi ini, mengikuti beliau dan para sahabat. Apakah saya salah? Adapun Anda yang mengaku sebagai muslim saja, Anda pasti mengikuti salah satu di antara 72 tersebut ketika Anda tidak mau mengikuti Rasul dan para sahabat. Anda tidak mau mengatakan saya salafi. Anda tidak mau mengatakan saya mengikuti sunnah Nabi dan khulafah Rasidin. Terus Anda mengikuti apa? Ini dia. Karena apa? Pasti tidak akan keluar dari bilangan 73. Bahkan lebih dari itu Walaupun saya beli 85, 95 atau 100, 107 atau berapapun, yang lainnya adalah bid'ah, yang sunnah adalah satu. Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat, yaitu makana ala mitli ana al-yawma wasabi, sebuah ajaran yang aku dan para sahabatku ada padanya, dan saya mengikuti hal ini. Apakah saya salah? Padahal Nabi memerintahkan kita untuk mengikutinya. Kalau Anda tidak mau mengikuti yang ini, Anda akan termasuk dari 72 yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani kamu beragama dengan hawa nafsumu. Fadhihwan. Kemudian berikutnya nasihat yang panjang-panjang di sini Waqala aidan berkata juga beliau di nomor ke-716 Mm -mm, panjang banget ini kayaknya. Atau kita masuk dulu nomor 715 walaupun panjang tapi cepat. Qala Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad ibn Rajab Al-Hambali yang dikenal dengan Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala وقد فدنا كثير من المتأخرين بهذا وظنوا أنه وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه وخصامه في مسألة الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك وهذا جهل مهد وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعثمان وآلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال ولكنه نور يكتب في القلب في القلب يفهم بالعبد الحق ويميز به وبينه وبين الباطل ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد perhatikan ucapan beliau qad futina sungguh banyak di antara manusia yang telah terkena musibah. Fitnah yang berupa apa fitnah itu? Yang berupa terutama kata beliau kathiru min mutakhirin. Fitnah ini menimpa kebanyakan orang di zaman-zaman akhir. Apa itu? Mereka menyangka bahwa mereka ketika banyak bicara, banyak debat, banyak jidal. Mereka ini menyangka lebih baik daripada orang-orang sebelum mereka. Pandai bicara, pandai debat, pandai jidal, kemudian dia merasa lebih afdol, lebih pandai daripada ulama sebelumnya. Ini menimpa kepada banyak orang. Ya. Dan ini nasihat bagi kita ya kawan. Wahada jalul mahdun. Dan ini adalah kebodohan yang semata. Ada orang yang banyak omong. Ternyata kalau peribahasa kita apa? Tong kosong berbunyi nyaring. Yang aneh di sini ya kaum muslimin, mereka-mereka banyak ngomong dan merasa lebih baik daripada orang-orang yang sebelum mereka. Ini menimpa para alul bid'ah yang mereka mengatakan lebih berjasa bagi Islam daripada kaum yang terdahulu. Mereka lebih pandai karena pintar mengolah kata. Ini dia. Mereka ini ya, kaum muslimin menyangka lebih alim daripada ulama-ulama zaman dulu. Lebih pandai, lebih tahu daripada para salaf. Ini menimpa banyak orang. Menimpa banyak orang. Maka beliau memberikan contoh. Wandur lihat ila akabiri sahaba wa ulamaihim. Lihat kepada pembesar-pembesar para sahabat dan ulama-ulamanya mereka. Seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Mu'ad ibn Mas'ud Zaid bin Thabit kaifa kanu bagaimana mereka kalamuhum aqal min kalam Ibn Abbas ucapan ulama-ulama sahabat di di atas yang disebutkan namanya lebih sedikit dibandingkan dengan ucapannya Ibn Abbas tentunya Umar, Abu Bakar, Uthman, Ali, Zaid bin Thabit dan para sahabat besar Ibn Mas'ud lebih alim daripada Ibn Abbas. Kenapa? Ibn Abbas ketika Rasulullah wafat itu umur 13 tahun. Kurang lebihnya. Adapun Ibn Mas'ud, Abu Bakar Siddiq, Zaid bin Thabit, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Mereka selalu bersama Nabi dari semenjak awal-awal Islam. Ini. Mereka sepantaran umurnya dengan Rasul bahkan lebih tua. Ada yang lebih tua daripada Nabi secara umur. Nah, ini ini. Sampai menjumpai Nabi sepak terjangnya menjadi Rasul dan Nabi 60 23 eh, tahun. Umur beliau 63 tahun sebagai Nabi dan eh, Rasul sebagai eh, Nabi dan Rasul berapa tahun? 23 tahun. Abu Bakar utusan Nabi. Zaid bin Thabit penulis wahyu bersama Nabi. Tetapi dari sisi ucapan lebih banyak Ibn Abbas. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang banyak omong belum tentu lebih alim daripada seorang yang lebih kibar daripada dia yang tidak banyak omong. Bisa dipahami hadirin? Kita harus tahu itu. Nah, kemudian contoh berikutnya. Wa kadzalika kalamut tabi'in Demikian pula ucapannya para tabi'in. Aksar min kalamis sahabah. Lebih banyak daripada ucapannya para sahabat. Wasahabatu alam minum. Para sahabat lebih alim daripada para tabi'in. Ini contoh juga. Sehingga janganlah dianggap orang yang pandai retorika. Ya. Hafalannya banyak, itu berarti lebih pandai daripada para salaf tidak ya demikian pula para tabi'ut tabi'in ucapan mereka lebih banyak daripada para tabi'in padahal tabi'in lebih a'lam lebih tahu secara ilmu dan amalia dibandingkan para tabi'ut tabi'in dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya sehingga beliau mengatakan Falesal ilmu bikathrati riwayah. Ilmu itu bukan hanya dilihat dari banyaknya hafalan-hafalan riwayat. Ini dia ikhwan. Banyak orang yang hafal tapi dalam mengilmui hafalannya sedikit. Banyak orang yang hafal tapi dalam menegakkannya sedikit ilmu tanpa amal apa fungsinya mereka hafal ayat Al-Quran yang meruskan menundukkan pandangan dari lawan jenisnya laki-laki menundukkan pandangan dari perempuan perempuan juga menundukkan pandangan kepada pihak laki-laki tetapi mereka tidak melaksanakan hal tersebut Ya, yang seperti ini kaum muslimin, apakah mereka masih dikatakan sebagai orang yang memperhatikan Al-Quran wa Sunnah? Dalam keadaan mereka melakukan kemaksiatan zahiran secara terang-terangan? Ya. Dan yang lebih aneh lagi mereka merasa lebih alim dari para salaf mereka mengatakan lebih bijak, lebih santun daripada para salaf. Mereka mengatakan lebih bisa mengayomi, lebih bisa menampung, lebih banyak jamaahnya daripada para salaf atau orang-orang yang menegakkan salaf. Mereka mengaku lebih bijak, lebih baik daripada salaf yang keras Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malapetaka menimpa kepada mereka itu. Sehingga yang namanya ilmu walakinau nurun. Ilmu itu adalah cahaya yukdzaf fil qalbi yang Allah masukkan ke dalam jiwa seseorang. Ilmu masuk ke hati kita untuk kemudian kita memeganginya erat-erat menjadi sebagai prinsip dalam hidup kita. Ini namanya ilmu. Ya. Muncul yang namanya kemampuan untuk yamizu bihi baina wa bainal batil. Ilmu itu adalah cahaya masuk dalam hati yang dengannya seorang bisa memalah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil. Itu ilmu, Pak. Kalau hanya sekedar hafalan yang banyak di surat ini, di ayat ini, surat ini ayat nomor sekian, surat ini ayat nomor sekian, itu bisa diadakan ke sebelum ta'lim dia hafal dulu. Ya. Tetapi hafalan yang ada pada dia itu bukan cahaya. Kenapa? Karena praktek perbuatan dia tetap menyalahi apa? Al-Quran wa sunnah. Hafalan yang dia miliki tetap saja membawa dia kepada dosa. Maka ini bukanlah sebuah kebaikan yang muncul pada dia. Tetapi ilmu yang dia miliki digunakan untuk pembenaran akan perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Ya, mengerikan seperti itu. ويعبر عن ذلك بعبارات bi'ibaratin wajizatin للمقاصد الحق maqasidi al-haq itu diungkapkan dengan bahasa yang ringan yang menunjukkan kepada tujuannya قال Jamal ibn Farihan al الإمام al-Imam al Jamal pengarang kitab Lamudur beliau mengatakan za'amu mereka menyangka duat al-hizbiyah wa fi waqi para dai-dai hizbiyah dan mereka-mereka yang mengaku mengerti tentang ilmu ilmu yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang terjadi mereka menyangka wa du'atu thawriyah aktsaru kalam al-yawm min ulama sunnati salafiyin mereka menyangka lebih baik daripada para ulama sunnah salafiyin wa haulahil ulama a'lam min hauli du'at para ulama tentunya lebih alim daripada para duatnya perhatikan di sini kaum muslimin di zaman sekarang ini bermunculan ahli orasi retorikanya tinggi bisa menggerakkan masa ya Kemudian dia merasa lebih hebat daripada para ulama. Mereka menjuluki, menjuluki ulama itu sebagai ulama tetapi cuma sekedar duduk saja di majelis salim. Tidak ada kiprah secara action begitu. Tidak ada kiprah secara langsung. Adapun kami bergerak di lapangan. Kami lebih tahu dengan kenyataan yang ada kami lebih alim daripada ulama tersebut. Mereka menjuluki ulama-ulama salafi Syekh Albani, Syekh Ibn ulama-ulama pondokan, jago kandang kata mereka. Ya. Cuman bisa ngomong ngomong tok. Kalau bahasa mereka apa? Om dong, ya. omong doang. Mana nyatanya si Bimbas turun ke jalan-jalan? Mana nyatanya Syed Bali bisa menggerakkan masa? Kami ini orangnya terdepan. Inilah dakwahnya sururiyun yang mereka dibawa oleh Salman Auda dan Safar Hawali. Zagallah Ini dia. Na'udzubillahi min dalik. Mereka-mereka menyangka lebih alim daripada para ulama tersebut. Qala rahimahullah berkata Al-Imam Ibn Rajab juga Fayajibu ayyutaqada annahu laysa kullu man kathra bastuhu lil qawli wa kalamuhu fil ilmi كان أعلم ممن ليس كذلك وقد ابتلينا بجهالة من الناس يعتقدون في بعد من توسع في القول من المتاخرين أنه أعلم ممن تقدم Kata beliau wajib untuk dimengerti bahwa tidaklah setiap orang yang banyak ucapannya mahir dalam berkata, mahir dalam membuat tahyij, memprovokasi, mahir, mampu dalam retorika. Jangan Anda yakini dia adalah orang yang alim, lebih alim daripada ulama. Jangan. Ya, sungguh kita ini sekarang telah ditimpa malapetaka orang-orang jahil mengatakan bahwa dai-dai yang frontal dai-dai yang mereka bergerak dai-dai yang mereka harokah dai-dai yang mereka punya retorika yang lihai dikatakan mereka lebih alim daripada para ulama yang mengajarkan ilmu di tempat-tempat halaqah mereka sungguh kita ditimpa malapetaka yang seperti itu. Nah, ini terjadi negeri kita ya kaum muslimin. Ketika mereka menilai para jurkam-jurkam ya atau para uh, yang mampu memtahyij, menggerakkan masa berbicara dijuluki uh, apa panglima besar atau dijuluki usudullah wa rasulih wa rasulih harimonya Allah dan Rasulnya atau dijuluki macam-macam diakini dia lebih pandai daripada para ulama ahli sunnah ya ini banyak terjadi padahal yang banyak omong mereka banyak salahnya kemudian yang terakhir dari nasihat yang kita bisa sampaikan dalam kesempatan siang hari ini hmm. Qala Muhammad ibn Nadar Al-Harithi rahimahullahu taala Awalul ilmi as-sumtu thumma al-istima'u lahu thumma al-amalu ثم نشره الإمام محمد بن نضر الحارثي لما harithi beliau mengatakan awal mula ilmu itu diraih dengan apa? Asumtu. Dengan diam. Duduk di majelis salim, Anda diam. Langkah pertama. Langkah yang kedua, Thummal istima'u lahu. Kemudian kau mendengarkannya. Thummal amal bihi. Yang ketiga, kemudian kamu mengamalkannya. Thumma hifdhuhu. Kemudian menghafalkannya. Thumma nashruhu. Kemudian menyebarkannya. Inilah wa kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Nasihat dari Imam Muhammad bin Nadhr Al-Harithi kepada kita. Nasihatnya sangat emas. tu tadris, cara menimba ilmu. Yang pertama pada asum tu diam. Sehingga kalau ngajring datang ke majelis salim, ngaji, kau ngobrol, ini anda sudah terhalangi untuk mendapatkan ilmu. Anda harus diam. Kemudian diam apa? Diam kosong, ngalamun?